Ikhwani fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk sama-sama belajar sama-sama mengkaji kitab uh, Asyama'il al-Muhammadiyah. Dan kita masih di bab seputar pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita masuk pada sifat pakaian eh, Rasulullah SAW. Kita ulangi dari hadis yang ke-69 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadi ila Imam At-Tirmizi rahimahullah. Qala حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم Rasulullah bersabda, pakailah oleh kalian pakaian putih, karena sesungguhnya itu lebih uh, eh, adhar, lebih suci wa atiyab, dan lebih baik. Ya, jadi menggunakan pakaian putih itu sunnah, terutama di hari Jumat. Wa kafinu fiha mautakum dan kafanilah dengan pakaian putih tersebut mautakum jenazah jenazah kalian. Ya? Baik. Nah, ini hadis yang ke-69. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam jami beliau. Ya, dan Ibnu Majah di dalam sunan beliau. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت ya خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه بيت من شعر أسود dikata di sini Sanif mengatakan Haddatsana Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami Ahmad bin Mani' Haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah. Haddatsana Abi telah menceritakan ayahku an Mus'ab bin Syaibah daripada Mus'ab bin Syaibah. An Sofiyah binti Syaibah daripada Sofiyah binti Syaibah an Aisyah pada Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin Rasulullah SAW keluar pada satu hari ya wa alaihi mirtun wa alaihi mirtun dan beliau menggunakan atau mengenakan mirtun. Ya. Mirtun itu apa? E, dilihat di bawah. Al-mirtu kisaun wasiun. Baik. Mirtun itu adalah kisah yang wasi' kisah yang uh, luas. Toib. Kisah itu kalau dalam bahasa uh, Indonesia ya. Uh, ini apa seperti pakaian gitu ya kisah itu pakaian gitu ya baik ya secara umum pakaian pakaian yang luas itu. Jadi Nabi SAW mengenakan mirtun, pakaian yang luas, towil, yang panjang, min khuzin, ya, au sufin, au sya'rin, au katanin. Uh, eh, wakila huwa kulu kisain, Goiru mukhayyad. Ya. Jadi kisah itu adalah pakaian katanya pakaian yang e, tidak dijahit gitu. Jadi dililit. Pakaian yang dililit begitu. Taib itu e, berkenaan dengan kisah atau mirtun ini ya jadi itu atau ya itu tadi ya eh, pakaian yang luas yang terbuat dari kozin kozin itu bulu atau suf ya. yang itu mungkin semacam dirajut pakaian rajut ya pakaian rajut min syarin aswad daripada bulu yang berwarna hitam Ya. Hadis yang ke-70 ini ini hadis yang kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Hadis ini sahih insyaallah. Baik. Kemudian hadis yang ke-70 wa bihi ilaihi qala haddatsana Yusuf ibnu Isa قال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين Telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Waqiyah, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abi Ishaq daripada ayah beliau, daripada Sya'bi, daripada Urwah ibnu Mughirah, ibnu Syu'bah daripada ayah beliau. Ya. Eh, bahwasanya Nabi SAW mengenakan jubah mengenakan jub jubah. Jadi uh, ya jubah gitu ya. Rumiyah yang berasal dari Rum, Romawi gitu ya. ya. Mengenakan jubah Romawi. Doyekoh. Ya. Yang itu uh, sangat ini ya. Sangat pas ya sangat pas di tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Coba kita uh, lihat juga di ini ya, syarah daripada Syama'il. Kita lihat syarah daripada Syama'il. Bismillah. ya al mawahib ala dunia insya Allah dan insya Allah kita akan ada sanadnya insya Allah baik itu dari Syama'il maupun al mawahib Iya. tuh bisa dilihat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat eh, pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamam. Nah. طيب Nah, di sini ada kan qauluhu dayiqatil kummaini ay bihaisu idza arada ikhraja zira'aihi digoslihima, ghuslihima jadi maksud dayiqah al kummaini itu adalah uh, kalau misalkan ingin mengeluarkan bagian lengan dari baju itu ya, lengan pakaian itu. Untuk apa? Untuk dicuci. Pasar akan susah. Ya. Fayadilu ila ikhrajihima min zailiha. Maka mau tidak mau mengeluarkan eh, lengan itu dari zailnya. Ya. Zail itu kan eh, ekor ya. Di bagian ininya apa? Ke bagian bawahnya gitu. Atau bagian tepinya. Wa yukhadhu minhu kama qalahul ulama eh, bisa juga dikatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama anna diqal kumaini mustahab fi safar. Ya. Bahwasanya di diqal kumaini apa bagian yang lengan sempit itu ya. Itu mustahab sunnah ketika uh, di uh, safar perjalanan <clears throat> ya jadi ini <clears throat> pakaian model ini sunnah ketika di perjalanan la fil khabar tetapi ketika mukim atau tidak bepergian maka tidak sun sunnah. Baik. Maka tidak su sunnah. Ya, dengan lengan sempit itu ya tidak sunnah. Jadi yang sunnah itu adalah ketika di perjalanan menggunakan pakaian dengan lengan sempit itu sunnah. Wa illa fakanat akma musuhub eh, batha ay Ya. ya. Jadi itu itu uh, bagian daripada kebiasaan uh, Rasulullah SAW. Walau alam. Uh, mengenakan pakaian yang sempit di bagian lengan dan itu ya dikenakan ketika pergian. طيب طيب kita lanjutkan lagi kepada hadis yang eh, berikutnya di dalam kitab Syama'il. Sekarang kita masuk pada bab yang baru. Pada bab yang baru, babu Maja fi aisy Rasulillah sallallahu alaihi Bab Maja'a berkenaan dengan apa-apa yang ada fi aisy Rasulullah SAW berkenaan dengan apa-apa yang ada di dalam riwayat uh, aishi Rasulullah SAW. Ya. Uh, pola hidup Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Baik apa yang beliau makan, ya, apa yang uh, beliau jalani ya, kehidupan apa yang seperti apa yang beliau jalani itu itu bab ini. Wafihi hadisah dan di dalam bab ini ada dua hadis. Hadis yang ke-72 hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Hammad bin Zaid an Ayub an Muhammad bin Sirin qala kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi tauban memasyakon min katan pertama kopo fi ahadihima faqala bakhin bakhin yatama khatu abu hurairah fil katan laqad laqad raaituni wa ini eh, la akhiru fiha baina mimbari baina mimbari rasul <laughs> baina mimbari Rasulullah sallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha magsyian alayya fayaji'ul ja'i fayadu'u rijlahu ala unuki yara'at nabi junuban wa ma bi junun jununan yara'an nabi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illa al-ju' Allah akbar ya, hadis yang ke-72 telah menceritakan kepada kami Kutaibah Ibnu Said telah menceritakan kepada kami Hamad Ibnu Zaid daripada Ayub daripada Muhammad Ibnu Sirin ia berkata eh, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika kita berada e, bersama Abu Hurairah radhiyallahu Ya. Wa alaihi saubanum min katan. Dan beliau pada saat itu mengenakan pakaian ya tauban ya mengenakan pakaian yang memasyakon yaitu Masbugon bil Mishk yang e, diberi pewarna daripada Mishk. Mishk itu artinya adalah tanah merah. Min katan. Toib. Daripada katun ya. Tamam. Pertama khata fi ahadihima. Ya, pertama khata fi ahadihima. Ya, yakni eh, akhraja al-mukhat fi ahadi saubaini wa huwa ma yashilu min al-ans. Maksudnya eh, keluar ingus ya daripada uh, pakaian Abu Hurairah itu. Faqala bakhin bakhin yatamakhotu Abu Hurairah fil katan. Nah. Aduh, aduh kan Ya. Baik, kata Muhammad Ibn Sirin. Uh, kok bisa ya Abu Hurairah uh, mengeluarkan ingus ya di pakaiannya yang uh, bagus ini. Baik. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru ya. Jadi uh, wallahi laqad ra'aituni fa huwa fi jawab qasam qaddam. Wa inna mattasala dhamiran wa huma liwahid hamalan ra'al basriyah 'ala al-qalbiyah. Baik. Sesungguhnya aku melihat diriku. Ya, itu maksudnya. Eh, wa inni la akhiru. Dan sesungguhnya aku, aduh, eh, la akhiru fi ma baina bayi Rasulillah sallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha maghsyian alaihi. Jadi Aku melihat diriku ini sempoyongan begitu ya antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah yang berdekatan tuh ya di Masjid Nabawi. Rasulullah taala anha magsian alaiya sampai hampir-hampir ping pingsan. Fayaji uljai maka datanglah seorang laki-laki fayad'u rijlahu ala unuki. Kemudian ia meletakkan kakinya di leherku. Maksudnya uh, menopang ya dengan kakinya. Yuroan Nabi Jununan. Ya. Nampak uh, eh, bahwasanya aku ini kelihatannya seperti orang gila. Wama bijunun, padahal aku tidak gila. Padahal aku tidak gila. Wa ma huwa illal ju. Padahal aku tidak gila. Yang betul adalah aku hanya merasakan kelaparan. Ya. Jadi yang aku rasakan tuh bukan kegilaan tapi kelaparan. Taib. Masya Allah. Jadi orang eh, yang lapar itu biasanya kan tidak sanggup untuk eh, berdiri bahkan tidak sanggup untuk beraktivitas secara normal ya. Baik, dan ini dirasakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-72 ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Ya, Masya Allah. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat itu tidaklah mudah di tengah uh, fokus dan perhatian mereka terhadap din ini. Jadi jangan kira bahwa para sahabat ketika mereka mampu berkorban dan berjuang demi Islam, mereka itu dalam kondisi yang lapang, tidak. Beberapa di antara mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit. Oleh karenanya kita jangan jadikan alasan sulitnya hidup kita ini untuk tidak berjuang, untuk tidak berkhidmat terhadap Islam. Hadis yang ke-73, Hadasana Qutaibah, Hadasana Ja'far bin Sulaiman, Ad-Dubai, An Malik bin Dinar, Wala ma syabi'a Rasulullah SAW min khubzin qattu wala lahmin illa ala dufaq ya wala malik saltu rajulan min ahlil badiyah mad dhafaf faqala an yatanawala ma'an nas Masya Allah Allahu Akbar ya Allah telah menceritakan pada kami Kutaibah telah menceritakan pada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai daripada Malik ibn Dinar ia berkata masya Rasulullah SAW tidaklah Rasulullah SAW pernah uh, kenyang. Min khubzin qatun wala lahmin. Baik itu kenyang daripada makan roti atau lahmin, daging. Ya. Yeah. Baik. Tidak pernah Rasulullah SAW kenyang daripada makan roti maupun daging. Illa ala dofaf. Kecuali ketika dofaf. Berkata Malik, bertanya gitu ya. Sa'al tu rojulan, aku bertanya kepada seorang laki-laki min ahlil badiyah dari uh, Badui, Arab Badui. Mad dofaf, apa itu dofaf? Fakola, maka Arab Badui itu menjawab, anjatana wala ma'anas. Maksud dofaf itu adalah seseorang makan dengan tamu atau dengan orang-orang yang ada yang diundang jadi gitu ya. atau Eh, dengan orang-orang yang banyak gitu. Dofaf itu. Sini katakan uh, eh, ad-dofaf kilatul ma'kul wa kasratil akalah. Jadi dofaf itu maknanya adalah uh, makanannya atau jamuannya sedikit, cuman yang hadir banyak. Gitu. Jadi istilahnya bagi-bagi Win. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dengan roti maupun daging. Kecuali ketika dofaf. Ya, dofaf itu adalah uh, makanan yang dibagi-bagi. Wakilah kasratul aidi ala tu'am dikatakan juga maksudnya adalah eh, dofaf itu kalau banyak orang yang mengambil makanan tersebut. Wal ma'na annahu lam yashba illa bidikin wa Bahwasanya maknanya adalah Rasulullah SAW tidak pernah kenyang kecuali bidikin wa Kecuali dengan sesuatu yang yang itu dimakan bersama-sama gitu ya. Au ma syabi'a fi zamanin minal azman illa idza nazala bihi duyuf. Eh, atau tidak pernah Rasulullah SAW itu kenyang kapanpun kecuali jika datang para tamu kepada beliau maka beliau e, merasakan kenyang hina idin pada saat itu liduru rotil inasi wal mujabar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW e, eh, kenyang pada saat itu menemani para tamunya. Ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan beliau. Allah Baik apa yang Rasul SAW rasakan itu itu adalah eh, kesederhanaan dan eh, tidak bermewah-mewah dalam kehidupan. Jadi Rasul SAW senantiasa eh, hidupnya itu ya, dalam hidup yang sederhana dan eh, jauh daripada kemewahan. Baik bahkan tadi ya sampai tidak pernah merasa kenyang daripada roti dan daging eh, kecuali ketika ada tamu atau ketika banyak orang ketika ada banyak orang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kehidupan yang kita jalani ini seharusnya tidaklah eh, seperti orang-orang yang mencintai dunia yang Eh, mewah, yang terlalu mewah sehingga menghabur-haburkan harta. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. Justru dengan kita kaya dan banyak harta, kita bisa banyak beramal. Hanya saja kalau harta dan kekayaan itu hanya untuk digunakan eh, kesenangan duniawi dan akhirnya melupakan akhirat, maka itu adalah kerugian yang nyata dan itu sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya ini mungkin yang bisa disampaikan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di bab tentang puf Rasulullah SAW kurang dan lebihnya mohon maaf kita tutup dengan istighfar dan kafar majlis astagfirullahaladzim subhanallah rabbi wa bihamdika Asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.